Bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki ke bagian terakhir ini Sisa-sisa. Kalau punya-punya bilangnya koret-koret gitu. Oh, intip malah enak. Bu Bapak, intip itu kalau orang Jawa, orang yang masak, masak nasi, kemudian terakhir di bawahnya itu ada yang jadi hitam, kerak. kalau dikasih bumbu-bumbu dimakan lebih enak gitu. Baik, nah, kalau kita bicara tentang dalil maulid banyak. Itu kemarin waktu perarakan saya baca di depan sana. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Kul katakanlah bifadlillah dengan keutamaan dari Allah wa birahmati dan rahmat dari Allah fabidzalika maka dengan keutamaan dan rahmat itu falyafrahu tidaklah kalian berbahagia. Semalam kita arak-arakan ya, perarakan itu kan tadi sudah dikatakan tidak ada perarakan yang lagi sakit, lagi apa susah itu tidak ada, pasti senang. Ya. Datu Ilyas saja dengan tongkatnya dengan ini saja senang ya, gitu. Ya. karena memang falyafrahu dan semalam juga apalagi saya melihat menyaksikan sendiri Syekh Hafid dengan pakaian sakirahnya ya, masya Allah kelihatan bahagia. Itulah falnya roh. Itu dalil yang paling sempurna dari Al-Quran. Dalil paling sempurna dari Al-Quran. Tapi hari ini kita menghadapi Wahabi. Saya orangnya orang Jawa Timur. Kalau katanya ke Yusuf kita itu orang Arema, Arek Malang. Itu mengatakan A ah, ya A, B ya B gitu ya. Jadi katakan lawan kita di dalam urusan maulid ini adalah Wahabi. Wahabi itu begini, setiap kita mengadakan maulid, kita dituduh bid'ah. Apa itu bid'ah? Ringkas, kalau bid'ah menurut definisi para ulama banyak ya, tapi menurut mereka, karena ini kita membahas tentang Wahabi yang menuduh amalan al-sunnah wal Jamaah khususnya maulid sebagai amalan bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau di zaman Nabi hidup. Maka bid'ah itu menurut mereka ditolak. Memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan iya kuwa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dolala, fa inna kulla finna. finnar. kum daklah kalian wal muhdatsatil umur dengan sesuatu yang baru dalam agama, amalan-amalan baru dalam agama. Fa inna kulla. Nah, di sini letaknya kulla ini Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya menurut ulama ahli bahasa ya, lugatan, fa kulla kalimat kullah itu bisa dikatakan semua bisa dikatakan ba'at sebagian. Di sini letak perbedaan antara kita dengan Wahabi. Kalau Wahabi mengatakan arti kulla sudah kaku pokoknya kulla itu adalah semuanya. Maka dia mengatakan hadis ini ia kuma muhdatsatil umur sesungguhnya eh, sekali-kali janganlah kalian berbuat sesuatu yang baru fa inna kulla bid'ah sesungguhnya segala sesuatu yang baru itu segala sesuatu ingat, ingat segala sesuatu bahasa Arabnya itu adalah bid'ah wa kulla bid'atin dolala setiap yang bid'ah itu dihukumi dolala sesat ya. Wa kullu dhalalatin finnar dan setiap yang sesat itu di neraka. Itu dalil mereka. Dalil mereka. Ya, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya kadang-kadang lugatul Arabiyah tidak semacam itu tidak tekstual. Tidak tekstual. Kulla bimana ba'd seperti amama bimana waro'a, tahta bimana uh, ala itu ada di dalam lugatul Arabiyah. Sebagaimana dikatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Wa wa bait eh, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa wa mimbari alal haud wa mimbari alal haud Nabi mengatakan ma baina baiti sesungguhnya rumahku dengan mimbarku itu ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min riyadil jannah namanya raudhah yang kita kenal di Medina ya. Min raudhatil jannah dari taman-taman surga. Ya. Terus wah apa ini? Wa, wa mimbari alal haud. Wa mimbari dan mimbarku kalau bahasa Arab dikatakan Allah itu di atasnya. Wa mimbari alal haud kalau mengikuti bahasa Arab tekstual maka mimbarnya Nabi itu al haud di atas haud. Haud itu telaga kausar yang berada di surga. Jadi kalau mimbarnya Nabi di atas telaga kausar ini mohal. Eh, tidak masuk akal. Maka para ulama mengatakan ala di sini wa mimbari alal haud di mana wa mimbari tahtal haud. Mimbarku itu kalau ditarik garis lurus tembus ke langit itu tembus ke haud yaitu telaga kausar. Maka di sini alat di mana tahta. Demikian juga kulu semua itu di dalam eh, sebagian masalah dikatakan bat Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ia muhdatsatil umur. Janganlah kalian berbuat sesuatu yang baru dalam Islam itu fa inna kulla bid'ah sesungguhnya semua yang baru itu namanya bid'ah Wa kullu bid'atin dhalalah sebagian dari bid'ah itu sesat. Sebagian. Contoh sekarang ini musim. Ya, kayak kemarin kita waktu lagi awal peringatan Maulid, di sisi lain orang-orang Nasrani kebetulan merayakan Natal. Kemudian ada beberapa, beberapa tempat orang ucapkan maulid dibandingkan dengan selamat Natal. Ini bid'ah. Ini bid'ah balala yang jelas. Nabi tidak pernah mengatakan selamat Natal. Apalagi yang namakan Natal itu adalah kelahiran Yesus anak Tuhan. Nabi Isa bukan lahir bukan tanggal 25 Desember. Yang difonis oleh orang Kristen itu adalah kelahiran Yesus anak Tuhan. Makanya mengatakan selamat Natal ini kan beda. Beda macam apa ini? Bedanya beda bola. Nah ini bisa dikatakan. Tapi beda yang lain tidak. Contoh bid'ah yang lain misalnya Masjid Nabawi, Masjid Mekah, pembangunan. Di zaman Nabi yang namanya bid'ah, eh, maaf, yang namanya masjid itu cuma ar, ya, wasur dan cuma tanah dengan apa pagar karena itu seorang Arabi suatu saat datang kepada Nabi Nabi di dalam masjid kemudian seorang Arabi ini orang dusun orang ude orang dusun orang gunung itu tiba-tiba maaf maaf ya pipis atau kencing di dalam masjid Kencing di dalam masjid. Sak bodoh-bodohnya orang, kalau masjidnya sudah di keramik, tidak bakalan kencing di situ. Berhubung namanya masjid itu masih tanah, maka si Arabi ini dia ke pojok, datang ke pojok kencing. Kemudian para sahabat termasuk Sayyidina Umar Mukhtar marah. Kemudian katanya biarkan, biarkan tuntas. Soalnya kalau belum tuntas, kemudian dimarahin lari kemana-mana, kencingnya kemana-mana juga. Kata Nabi orang yang sabar, masya Allah, Nabi ini rahmatan dan alamin, rahmat jiwanya. Kata Nabi biarkan. Kalau sudah selesai, nanti ambilkan air. Setelah itu siramkan, sudah suci. Berarti apa? Berarti masjid di zaman Nabi adalah tanah, karena bisa meresap air. Lalu kemudian pembangunan berikutnya bid'ah. Nabi tidak mengajari pembangunan berikutnya ini bid'ah. Tapi bid'ah gimana? Orang Wahabi yang membangun. Orang Wahabi Saudi membangun. Ini penuh dengan bid'ah. Bahkan menurut beberapa riwayat indal tasawuf ya, itu kalau untuk gambar-gambar ornamen di masjid ini makro. Ini sudah bid'ah makro, tapi di masjid kita kan banyak gambar-gambarnya membuat siapa? Pemerintahan Saudi yang Wahabi. Intinya begitu. Ternyata wah ah, bid'ah tidak semuanya jelek. Bid'ah tidak semuanya jelek. Sekarang lebih gampang lagi Nabi tidak pernah main internet, Nabi tidak pernah pakai HP, Nabi tidak pernah selfie, Nabi tidak pernah. Sekarang gimana orang sekarang? Yang mengaku kembali rujuk kepada zaman Nabi pun punya HP. Ya, itu adalah bid'ah. Tapi bid'ahnya tidak bid'ah dolala. Maka tak kala kita mengatakan, hei orang-orang wahabi, Kau menuduh kami yang melakukan maulid Nabi dengan sholawat. Kalian menuduh kami ini ahli bid'ah. Bid'ah maksudnya mereka ada sesat. Kenapa kau tidak menduduk dirimu sendiri? Kalian juga penganut bid'ah, yaitu bid'ah semacam demikian. Maka orang Wahabi itu apa ya? Kalau orang Jawa mengatakan akal-akalan, ngarang-ngarang sendiri, dalil dikarang-karang sendiri. Kata mereka begini, oh ketahuilah bahwasanya bid'ah dibagi dua. Satu bid'ah dinia, bid'ah yang berkaitan dengan keagamaan, yang satu bid'ah berkaitan dengan keduniaan seperti bangunan masjid, adanya HP itu bid'at duniawiyah. Maka kita jawab, dari mana dalil? Apakah Nabi pernah mengeluarkan fatwa atau Nabi berdalil bahwasanya bid'ah dibagi dua? Tidak, itu karanganmu, karangan engkau ya orang Wahabi. Ternyata orang Wahabi sendiri itu ahli bid'ah. Karena itu ya sudah karena dia juga semacam itu, maka dalil kita gampang. Kita ini Maulid Nabi sebagaimana kita katakan dalil kita yang paling enak adalah hubun Nabi. Kita cinta Nabi. Ya, kata orang Jawa, biarlah anjing menggonggong, kafilah kita berjalan. Kan begitu ya? Biarlah anjing menggonggong itu ceritanya dulu di zaman dahulu ada kafilah-kafilah di padang pasir. Itu kalau sudah bepergian, maka anjing-anjing gurun itu pada menggonggong. Ya, tapi kafilah tetap melakukan per jalanan. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berjalan sesuai dengan tujuan. Biarlah wahabi-wahabi itu menggonggong, ahli sunnah wal jamaah tetap akan berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu peduli pada mereka. Yang jelas anak-anak kita kita ajak untuk hadir maulid. Kita semacam demikian kita perkenalkan itu yang utamanya. Maka insya Allah semakin kita dimusuhi mereka, maka Maulid Nabi semakin pekar di mana-mana, semakin marak di mana-mana. Ini yang kenyataan. Hari ini di sini difatwa oleh mereka orang Rohabi sebagai pelaku bid'ah dolala karena mengadakan Maulid Nabi. Alhamdulillah ternyata di jenderal luar biasa yang datang dari Jawa, dari Singapura. Ya. Di Jawa pun demikian, difatwa bid'ah oleh mereka luar biasa. Ternyata orang-orang Malaysia datang, bahkan orang hak, orang Yaman datang, orang Saudi datang untuk hadir Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari ini juga, alhamdulillah kebetulan ini saya punya keluarga lagi umroh. Apa yang dilakukan oleh mereka? Bawa kitab Sidduror, kemudian di depan makam Nabi, ya Nabi salam alaika. Dan apa sekarang? Ya, apalagi dicatat di dalam HP. Katanya Polisi saja sudah memotret, polisi memfoto. Anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita pinter juga. Bukan orang-orang bodoh seperti yang dituduh mereka. Ya seperti foto tapi baca maulid yang ada di dalam disimpan di sini. Sudah selesai. Sekarang baca orang-orang baca maulid di makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Kita lawan mereka dengan amalia yang nyata. Kita lawan mereka orang-orang wahabi dengan kenyataan apa yang ada di lapangan kita kumpulkan masyarakat dan luar biasa bahkan tadi atau kemarin saya dapat uh, kiriman undangan ini menyenangkan sekali ya berita ini bahwa tahfidzul Quran di Malaysia ini berkumpul nanti ada tanggal Ahad itu ya mengadakan Maulid Nabi sesama Hufadzul Quran ada di Kuala Lumpur saya dapat undangannya oh, untuk urusan data tidak datang ada kesempatan lain itu yang penting ada acara Nah, yang anehnya orang-orang Wahabi sekarang mereka juga mengadakan perkumpulan hati-hati bapak-bapak ibu-ibu ya. Kalau dikasih janji-janji oleh orang-orang Wahabi, mereka banyak mengadakan madrasah-madrasah tahfidzul Quran gratis tanpa di, uh, tanpa dipungut ringgit se, satu pun, satu sen tidak ada. Tapi tujuan mereka adalah menjauhkan anak-anak kita dari cinta kepada Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan semacam demikian, diarahkan, diarahkan anak kita dicuri. Ya, ini yang dilakukan oleh mereka. Maka kita harus melawan mereka. Wa makaru, wa makarullah, Allah khairul makirin. Mereka bermakar, mereka mengadakan tipu daya. Mari kita bertipu daya juga mengikuti apa yang garisan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu khairul makirin sesungguhnya strategi Allah adalah yang paling jitu dari segala macam ah, makar-makar mereka kalau kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala mengikuti nabi yafrahu kata kata Allah yafrahu kita bergembira dengan kelahiran nabi insya Allah tidak kalah insya Allah tidak akan tutup sampai kelak datang Imam Mahdi kita akan bersama-sama dengan Imam Mahdi baca maulid nabi dan mudah-mudahan mudah-mudahan para pecinta maulid lakukan di padang mahsyar pada maulid Nabi bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi berjanji, Inna ulan nasi bi yaumil qiyamah aktabhum alaiya salatan. Inna ulan nasi sesungguhnya orang yang paling dekat denganku kata Nabi yaumil qiyamah kelak dari kiamat di padang mahsyar aktaruhum alaiya salatan orang yang paling banyak membaca salawat kita di rumah-rumah mungkin sedikit malas baca sholawat, tapi kalau sudah hadir maulid, alhamdulillah kita menjadi giat membaca sholawat. Sholawat pakai apa namanya? Pakai lagu, sholawat yang langsung, salawat membacakan. Ini semuanya amalan kita mulai dari mata kita, telinga kita, mulut kita, badan kita, kaki kita, semua ada ibadahnya. Semua ada rasa sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu di majlis-majlis maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah kita harapkan. Cinta inilah adalah dari kita di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarlah orang-orang wafi mau berdalil apa saja. Kalau kita sudah di padang mahsyar kita katakan ya Rasulullah, mereka akan berdalil. Kami tidak punya dalil. Dalil kami hanyalah cinta dengan Allah dan kepada Engkau ya. Rasulullah itu saja dari kami ya Rasulullah mudah-mudahan cinta kita diterima oleh beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah, barangkali itu tambahan dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya hadza wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh